Pada kesempatan kali ini insyaallah kita <clears throat> akan membahas materi tentang adab-adab al-isyrah ya wa dzikri sahba wal ukhuwah. Ada pada yakni bergaul dan bersahabat serta bersaudara. Yang mana materi ini kita ambil dari uh, kitab Al-Imam Abu Barakat ya Al-Ghuzzi rahimahullah taala nama beliau adalah Muhammad bin Muhammad Al-Amiri Ad-Dimashqi salah seorang ini fuqaha ahli fikih dan ahli usul dari kalangan ulama Syafi'iyah Ya, beliau lahir ya di tahun 940 Hijriah. <clears throat> Kitab ini ikhwa wa akhwat fiddin pernah dibahas oleh Syekh yakni Abdullah bin Umar Al-Mar'i hafizahullah taala pada daurah asatidah ya beberapa tahun lalu <clears throat> Maka pada kesempatan ini ya untuk bagi-bagi ilmu yang kita akan <clears throat> membahasnya. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya bagi kita semua. Dalam mukaddimahnya Al-Imam Abu Barakat rahimahullahu taala menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah setelah mengucapkan basmalah beliau kemudian memuji Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan segala puji bagi Allah akrama khawasa ibadihi bil ulfati fid din yang telah memuliakan hamba-hambanya yang khusus hamba-hamba Allah yang terpilih bil ulfa fid din untuk saling mengasihi di dalam agama ini wa waffaqahum li ibadihi salihin dan Allah memberi taufik kepada mereka kepada hamba-hamba Allah untuk memuliakan hamba-hambanya yang ikhlas wa zayyanahum bil akhlaqil karimah dan Allah menghiasi mereka dengan akhlak akhlak yang mulia wasyamir radiyah dan perangai yang diridhoi ta'adduban bi afdalil basyariah dalam rangka mengikuti adab manusia yang paling mulia wasayyidil ummah dan pemimpin umat ini itu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib sallallahu alaihi wasallam. Jadi akhlak mulia berperangi dan akhlak mulia pada hakikatnya kita mencontoh yakni manusia mulia itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu taala ketika ditanya bagaimana yakni akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau mengatakan ya kana khuluquhu al-Qur'an bahwa akhlak beliau dan itu Al-Qur'an ya sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Ilam ayyuhal akhus salih aslahallahu sya'nana. Kemudian ketahuilah wahai al-akhus salih saudara yang saleh. Aslahallahu sya'nana. Semoga Allah memperbaiki urusan kita. Anna li adabis suhbah wa husnil isyrah aujuhan. Bahwasanya adab-adab bersahabat dan bergaul dengan baik itu memiliki bentuk-bentuk memiliki yakni berbagai macam rupa wa ana ubayy wa ana mubayyin minha dan di sini saya akan menjelaskan di antara adab-adab tersebut ma yadullu ala akhlaqil mu'minin wa adabis salihin apa-apa yang menunjukkan tentang akhlak orang-orang yang beriman dan adab orang-orang saleh. Wa ya'lamu anna Allah Subhanahu wa taala dan Allah dan hendaknya dia mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ja'ala ba'dahum li ba'din rahmah bahwasanya Allah telah menjadikan sebagian atas sebagian lainnya adalah sebagai rahmah wa aunan dan sebagai lih aun pembantu atau yang ini membantu saudaranya. Antara yang satu dengan lainnya itu saling membantu, saling mengasihi. Sesama orang-orang beriman. Walidzalika qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan Masal mu'minina masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahimihim wa tarahubihim kamathal jasad. Perumpamaan orang-orang beriman itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal tawadhu, dalam hal cinta di antara mereka dan saling mengasihi di antara mereka kamathal jasad. Ibaratnya seperti tubuh. Seperti ini satu tubuh Idza ishtaka minhu udhun tada'ala sa'iruhu bil humma wasar. <coughs> Apabila tubuh kita me, salah satu dari anggota tubuh kita mengalami penyakit ya maka seluruh yakni bagian tubuh lainnya akan merasakan yakni demam dan asar dan yakni begadang di malam harinya Demikian halnya orang-orang beriman. Ya, diumpamakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal cinta dan saling mengasihi di antara mereka. Apabila salah seorang di antara saudara mereka ini tertimpa musibah, maka ya orang-orang beriman lainnya akan merasakan yakni musibah tersebut akan membantu saudaranya Wa qala alaihi salatu wassalam Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Al mu'minu lil mu'mini kal bunyan kal bunyanil marsusi yashuddu ba'daha ba'dan Orang-orang beriman, seorang mukmin terhadap mukmin lainnya seperti bangunan yang kokoh Yashuddu ba'dan. Sebagian yakni menguatkan yang lainnya. Ibaratnya suatu bangunan ya. Pondasi kemudian batu batanya ini saling mengokohkan antara yang satu dengan lainnya. Maka demikian hal yang seorang beriman. Dan jadi dia saling mengokohkan, saling membantu antara yang satu dengan yang lainnya. Waqala alaihi salatu wassalam. Demikian pula hadis tadi dari hadis Abu Musa al-Syari dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan al arwahu junudun mujannadah ma ta'arafa minha italaf wa ma tanakara minha ikhtalaf bahwasanya al arwah roh-roh manusia itu adalah junudun mujannadah. Ibaratnya ini bala tentara yang saling mengokohkan antara yang satu dengan yang lainnya. Maka mata arafa minha kalau ruh-ruh tersebut jiwa-jiwa tersebut saling mengenal di antara mereka, eh salah. Maka akan terjalin ya nih kasih sayang ya di antara mereka. Wa matarakara minha ikhtilaf. Dan seandainya saling mengingkari di antara roh-roh tersebut maka akan berselisih. Ya. Persatuan orang-orang beriman, bersatunya orang-orang mukminin, orang-orang saleh itu karena hati-hati mereka yang ini sama. Nah, ada kesamaan di antara mereka. Sehingga mereka ini berkumpul, bersatu di antara mereka. Dan seandainya yang terjadi yakni ketidakcocokan di antara mereka maka akan berpisah antara yang satu dengan yang lainnya. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan ya, arwah itu judul mujannalah. Ya, kumpulan roh yang disatukan, dikumpulkan. Ya, sehingga yang cocok di antara mereka akan bersatu dan yang tidak cocok di antara mereka akan berpisah. Demikian dalam hadis Abi Hurairah dalam riwayat Bukhari dan Muslim. <clears throat> Faida aradallahu bi abdin khairan maka jika Allah Subhanahu wa taala menginginkan yakni pada seorang hamba kebaikan ya jika Allah yakni akan apa menginginkan pada hamba tersebut kebaikan pada dirinya waffaqahu li mu'asyarati ahli sunnah was salahi wad din ya maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan taufik kepada dia akan memudahkan jalan kepada dia untuk bergaul dengan ahlus sunnah. Nah, jika Allah menghendaki seseorang ini menjadi baik, ya, selamat dari berbagai macam kemungkaran berbagai macam kesesatan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan kepada dia, memberikan kemudahan kepada dia untuk berkenal ya, dan bersahabat dengan orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sebagian ulama yang ini mengatakan yaitu Abu Ayyub As-Sakhtiyani rahimahullahu taala beliau pernah mengatakan min sa'adatil ahdasi wal ajami ayuwaffiq ayuwaffiqa ila alimin sunniyin bahwasanya termasuk kebahagiaan, keselamatan seorang ahdas, yakni seorang generasi muda yang baru tumbuh, yang baru berkembang, ya. Demikian pula seorang ajam, ya, seorang ajar, ya, yaitu orang ajam, selain Arab, ayuwaffaqa ila alim sunnah dia diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkenal ya untuk berkenalan untuk mengenal ini seorang alim yang sunni yang berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya generasi yang baru tumbuh ya generasi muda khususnya misalnya itu bisa di dibentuk sesuai dengan yakni gurunya sesuai dengan murabinya ya bisa jadi dibentuk kepada yakni ikhwaniyah pemahaman ikhwanul muslimin atau pemahaman yakni tablighiyah pemahaman jamaah jamaatul tabligh atau pemahaman yakni wahdaniyah ya Naam atau pemahaman-pemahaman lainnya ya. Jika dia ini bertemu dengan apa? Seorang murabbi dari ini pemikiran masing-masing. Nah, oleh karena itu Rasulullah uh, beliau ini mengatakan termasuk ini keselamatan seorang generasi muda, kebahagiaan seorang generasi muda ya. Demikian pula seorang ajami, seorang ajam dia diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menimba ilmu untuk mengambil ilmu dari seorang alim sunni. Dan sebaliknya termasuk ini kecelakaan seseorang kalau dia di ya dia bertemu, dia berkenalan dengan seorang ahlu bid'ah. Ya, seorang ahlu bid'ah yang mengajak kepada pemikiran sesat ya oleh karena itu kata beliau di sini, faida aradallahu bi abdin khairan waffaqahu li muasyarati ahli sunnah wassalahi wad Jika Allah menghendaki pada seorang hamba suatu kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberi taufik kepada dia untuk bergaul, berkenalan dengan ahlu sunnah wassalah dan ahlus salah orang-orang saleh, waddin dan orang-orang yang berpegang teguh dengan agamanya. Wa nazzahahu an sohbati ahli al-ahwa'i wal bida'il mukhalifin. Dan Allah akan membersihkan dia. Ya, menjauhkan dia dari bersahabat. Ya, dari bersahabat, dari berteman dengan ahlul ahwa, orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya, wal bidah dan orang-orang yang mengikuti kebidahan al mukhalifin yang menyelisih yani agama ini. Oleh karena itu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan wa qala alaihi salatu wassalam al mar'u ala dini khalilih falyanzur ahadukum may yukhalil Sesungguhnya seseorang itu ala dini khalilihi sesuai dengan din agama yakni saudaranya. Ya. Agama yakni kekasihnya. Ya, agama temannya. Ya. Dia akan terbentuk sesuai dengan yakni karakter temannya. Perangai temannya, sifat temannya. Falyanzur ahadukum man yukhalif. Maka hendaknya salah seorang di antara kalian melihat Man yukhalil? Ya. Naam. Siapa teman dia? Ya. Naam. Dalam mencari teman atau dalam pertemanan, ya kita juga perlu apa? Menyaring. Tidak sembarang ya nih orang dijadikan sebagai teman. Karena teman itu ya nih sangatlah berpengaruh dalam kepribadian seseorang, dalam yang di kehidupan seseorang. Kalau dia berteman dengan ahlu sunnah, maka dia akan menjadi ahlu sunnah kalau dia berteman dengan ahlul bidah, maka dia akan menjadi ahlul bidah. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi dan yang lainnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala dengan syarat yang hasan. Wali ba'dihim <clears throat> oleh karena itu sebagian yakni ulama mengatakan ya anil mar'i la tas'al wasal an qarin Untuk mengetahui seseorang, jangan bertanya langsung kepada orangnya, siapa ini identitas dia. Ya. Nah, kalau ini seorang pencuri, jangan bertanya kepada dia apakah engkau mencuri atau tidak. Nah, dia pasti dia, dia akan mengatakan saya tidak mencuri. Ya. Saya tidak akan saya tidak mencuri. Nah. Adil bari la tasal wasal tetapi tanyalah ini temannya. Ya, teman duduknya, teman jalannya, ya. Kalau sekarang ini teman Facebooknya. <laughs> Siapa teman Facebooknya? Nam, Ya. Apakah ini ahlu sunnah atau ahlul bidah? Nam, Ya. Anil mar'i la tas'al wasal an qarini. Untuk mengetahui identitas seorang, jangan tanya langsung ke orangnya. Ya. Nah, wasalan kori tapi tanya lagi korinya siapa korinya? Ya, siapa teman dekatnya? Siapa teman jalannya? Ya. enam. Fakullu korinin bil muqarini tadi. Enam. <coughs> Karena setiap korin, ya setiap korin, setiap teman dekat itu, bil mukorin dengan korinnya, dengan temannya, dia akan yaktari. Dia akan mengikuti. Ya. Dia akan mengikuti. Kalau dia misalnya ini bergaul dengan orang-orang fasik, ya, orang-orang yang melakukan dosa dan gemar melakukan ya, perbuatan dosa dan maksiat bahkan secara terang-terangan, maka ya bisa dipastikan bahwa orang ini juga seperti itu. Ya. Kalau dia berteman dengan yakni apa? peminum khamar, maka dipastikan juga ini orang ini juga peminum khamar. Ya, karena bergaulnya dengan dengan ya di uh, orang semisal itu. Ya, oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan, almaru ala dini khalil. Seorang itu sesuai dengan kondisi atau agama temannya. Ya. Nah, keadaannya ini seperti apa? Ya, lihat ya ini temannya. Wa min kalami Ali bin Abi Talib, radhiyallahu anhu. Kemudian juga termasuk nasihat yaitu ucapannya Ali bin Abi Talib, radhiyallahu taala anhu, "Wa la tashab akhal jahli wa iyyaka wa iyyahu." Ya. Janganlah engkau bersahabat dengan akal jahli. Ya. akal jahli orang yang jahil. Ya. Orang yang bodoh. Wa iyyaka wa iyyahu. Hendaknya engkau berhati-hati. Ya. Fakam min jahilin arda haliman hina yalqahu. Ya. Ya, maksudnya orang jahil itu adalah jahlul ilmi wal amal. Ya, orang yang jahil tentang ilmu dan jahil tentang amalan-amalan dalam hal ini adalah ya yaitu ahlul ahlul bidah, ahlul ahwa wal bidah. Ya, yang dimaksud oleh beliau adalah ahlul ahwa wal bidah, ahlul bidah dan ahlul ahwa. Kenapa fakam min jahilin arda haliman hina yalqahu? Berapa banyak ini orang yang jahil, ya jahil terhadap sunnah, jahil terhadap ilmu, ya Bita yakni merusak haliman. Orang yang baik. Ya, bahkan seorang sunni. Ya. Awalnya dia sunni, mengikuti yakni halus sunnah wal jamaah. Ya. Dam. Tetapi ketika ini bertemu dengan seorang bid'ah, seorang ahlu bid'ah, ya, hari demi hari, bulan demi bulan karena pergaulannya, akhirnya dia berubah Ya, yang semula ini misalnya uh, getol memerangi kebidahan, kemudian ini ya larut sedikit demi sedikit memuji ahlu bidah, memuji tokoh-tokoh bidah, dan akhirnya deh bersama mereka. dalam Fakam min jahil arda haliman hina yalqahu. Betapa banyak, ya berapa banyak orang yang jahil terhadap sunnah arda merusak yang orang yang halim, orang yang baik, ya, orang yang bijak. Hina yalqahu ketika bertemu dengannya. Ya. Karena ini pergaulan tadi. Ya. Pergaulan tanpa batas. Nah, menghadiri majelis-majelis mereka, menghadiri muhadarah-muhadarah mereka. Ya, dengan anggapan bahwa nanti saya akan mengingkarinya. Saya akan memberitahu kepada dia. Ya. Padahal para imah ridwanullahi alaihi majma'in ketika ada seorang ahlu bidah ingin membacakan satu ayat kepada dia ya malah dia mengatakan wala ayah Ya. Saya tidak mau mendengarkan was walaupun satu ayat. Kenapa? Karena khawatir ya ini masuk di benaknya ya disertai dengan syubhat-syubhat yang ada dia akan mengikuti ya ini kebidahan tersebut. Nah, demikian mereka ini menjaga diri mereka dari hawa nafsu dari kebidahan. Faka min jahilin arda haliman hina yalqahu yuqasul mar'u bil mar'i idza huwa wa masyahu. Naam. Oleh karena itu kata beliau yuqasul mar'u bil mar'i. Seseorang itu bisa dinilai, bisa dikiaskan dengan ya, orang lain atau dengan temannya. Idza ma huwa masyahu, kalau dia berjalan yakni bersama dia. Naam. Naam. Ya ini tidak jauh beda. Ya, atau istilah orang sekarang ini bedanya beda tipis. Naam idza ma huwa masyahu walisyai ala syai maqayisu wa ashbahu karena sesuatu itu ala syai atas sesuatu itu ada maqayis ada timbangannya ada ukurannya ada persamaannya ya walil qalbi alal qalbi dalilun hina yalqahu dan antara hati dengan hati yang lainnya adalah merupakan dalil bukti atau tanda hina yalqahu ketika dia bertemu Ya, kita sudah baca tadi hadisnya yaitu ya al arwah juru mujannadah. Fama ta'arafa minha etalah. Kalau yang ada kecocokan di antara jiwa seseorang dengan jiwa temannya, maka dia akan yakni bersatu, akan bergabung. Dan selanjutnya kalau tidak ada kecocokan, maka dia akan berpisah. enam. Ini mukadimah dari dari beliau Qala rahimahullahu taala adabul isyrah. Selanjutnya ini masuk kepada materi yaitu tentang adab-adab bergaul. Famin adabil isyrah di antara adab-adab yang ini bergaul ya sesama teman, sesama sahabat husnul khuluq. Nah, yaitu memperbaiki akhlak ya berakhlak yang mulia. Naam. Husnul khuluq mal ikhwan. Berakhlak mulia terhadap yakni saudara-saudaranya, terhadap ikhwannya. Wal akran dan terhadap yakni akran, teman yakni sejawat, teman selevel. Ya, kita juga ini harus beradab ya memiliki akhlak yang mulia terhadap mereka wal ashab dan kepada sahabat-sahabat karib, teman dekat. Ya, berakhlak mulia ya kepada mereka. Iktidaan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dalam rangka mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu qala karena beliau ini pernah bersabda Waqad qila lahu pernah ditanyakan kepada beliau, "Ma khairu ma utiyal mar'u?" Pemberian apakah yang paling baik yang diberikan kepada seseorang? Nah, apa yang terbaik jadi yang ada pada diri seorang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dia? Qala husnul khuluq. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, pemberian yang terbaik dari Allah kepada seorang hamba adalah husnul khuluq. Akhlak yang bagus, akhlak yang baik. Apakah terhadap saudara-saudara kita ya, seiman, terhadap teman sejawat, terhadap sahabat karib, semuanya dibutuh akhlak yang mulia, akhlak yang baik dalam bergaul yakni terhadap mereka. Kemudian yang kedua kata beliau tahsinul uyub. Di antara adab ya di sini disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah taala dari hadis Usama bin Syari. Yang kedua tahsinul uyub. <coughs> Yaitu tahsinul uyub. Ya. Me, ya, memperbagus yakni aib saudaranya. Kalau saudaranya ini punya kekurangan-kekurangan maka dia ini berusaha untuk menutupinya. Tidak kemudian ini me, eh, apa namanya? mengekspos ini kekurangan-kekurangan tersebut dengan tujuan ini menjatuhkan saudaranya. Ya. Jadi dia berusaha untuk menutupi yakni kekurangan-kekurangan yang ada. Ya. Selama ini kekurangan tersebut ini tidak sampai ini menjauhkan dia dari dari agama Allah Subhanahu wa taala. Wa minha tahsinu ma yu'anihi min uyubi ashabi. Di antaranya termasuk ini adab al-isyrah, adab bergaul yaitu berusaha untuk ya menutupi atau me, ya mengindahkan ya membuat jadi jadi indah ma yu'anihi min ashabi min uyubi ashabi apa yang dia dapatkan dari aib saudara-saudaranya. Ya. Naam. Jadi cacat atau kekurangan-kekurangan yang ada pada saudaranya dia berusaha berusaha untuk ya nih menutupnya. Ya. Naam. Sebagaimana ya, ini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang pernah bersabda, Man satara musliman satarallahu anhu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menutupi yakni aib saudaranya, cacat yang ada pada saudaranya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menutup yakni aib dia di hari kiamat. Ya. Dan berkata faqad qala Ibnu Mazin berkata ini Ibnu Mazin al mu'minu yatlubu. Ya, seorang mukmin itu yatlubu berusaha untuk mencari ya mengusahakan ma'adira ikhwani mencari uzur bagi saudaranya kalau saudaranya ini punya kekurangan-kekurangan atau punya kesalahan-kesalahan maka dia berusaha untuk menutupinya jangan sampai ini ditahu oleh orang lain nah ini mencari cara cara atau jalan untuk menutup ya kekurangan-kekurangan yang ada pada saudaranya Wal munafiku ya. Sementara orang munafik itu cirinya adalah yatlubu asaratihim. Ya, mencari-cari ini kesalahan-kesalahan orang lain. Ya. Ini orang munafik. Ya. Cirinya adalah yatlubu asaratim mencari-cari ini kesalahan orang lain. Ya, walaupun ini kesalahan sedikit, ya dia berusaha untuk mengangkatnya, menganggapnya bahwa itu adalah kesalahan yang fatal sehingga dia ini harus diberitahu kepada orang banyak. Ya. Wa qala Hamdun al-Qassar juga berkata Hamdun al-Qassar, "Idza zalla akhun min ikhwanika fatlub lahu tis'ina udran." Ya. Jika salah seorang saudaramu tergelincir, ya, dalam suatu ini kesalahan, dalam suatu dosa, fatlub lahu tis'ina udron. Maka hendaknya kalian ya mencari alasan atau mencari udur untuk dia sebanyak ini tis'ina udron, sebanyak 90 udur. Ini kita berusaha untuk mencari ya, ini sebanyak itu. Ya, bagaimana ini kita bisa ini menutupi ini kesalahan saudara kita agar tidak ditahu ini oleh, oleh orang lain. Ya. Kita berusaha untuk mencari, berusaha untuk ya ini mendapatkan ini udur. Mungkin saja misalnya karena dia khilaf atau lupa atau ayolah, dan seterusnya. Ya. Nah. Ini selama uh, orang tersebut tidak melakukan suatu dosa atau perbuatan yang melanggar syariat secara terang-terangan. Ya, kalau terang-terangan berarti dia tidak punya rasa malu lagi. Ya, adapun kalau dia yang misalnya melakukannya misalnya di rumahnya atau di mana, ya, dan dia lakukan ya ini, ya, tidak kemudian mengeksposnya kepada orang banyak, maka kita ini berusaha untuk mencari cara bagaimana ya ini menutup yang kesalahan tersebut tidak kemudian diberitahu kepada yang ini orang lain. Kemudian yang ketiga di antara adab al-isra ini muasyaratul mu'min, Ya, bergaul dengan orang-orang yang beriman. Wa minha mu'asyaratul mawthuq bidinihi wa amanatihi zahiran wa batinan. Di antara ada pada bergaul yaitu bergaul dengan orang-orang yang mausuk bidinihi. Orang yang dipercaya agamanya. Wa amanatih dan amanah dia ya bergaul dengan orang yang baik, bagus agamanya, terpercaya agamanya, ya. Kemudian bergaul dengan orang yang amanah, punya rasa tanggung jawab. Ketika dibebani suatu tugas, dia akan melaksanakannya sesuai dengan apa yang dibebankan kepada dia. Tidak kemudian ini khianat. Zahiran wa batinan. Baik secara zahir maupun secara batin. Nah. Jadi bergaul dengan orang yang amanah, bergaul dengan orang yang ya terpercaya agamanya baik secara zahir maupun secara batin. Qala Allah Ta'ala sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu" walau kanu aba'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul iman engkau tidak akan mendapati ya wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayat ini diturunkan kepada beliau sebagai kitab kepada beliau dan juga sekaligus umatnya engkau tidak akan mendapati suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir yuwaduna mereka akan Ya yuaduna. Akan berkasih sayang. Saling mencinta. Dengan orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Nah. Artinya engkau tidak akan mendapati orang-orang yang bersahabat. Bergaul. Dengan orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Ya. Dia beriman kepada Allah dan Rasulnya kemudian berteman dengan ya orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Engkau tidak akan mendapatkan ya ini orang yang semacam itu. Tidak akan mungkin. Ya. Nah. Walau kanu abahum atau abnahum, walaupun ya orang-orang yang membenci Allah dan Rasulnya itu ya bapak-bapak mereka atau anak-anak mereka atau karib kerabat mereka jadi betul-betul dia barok kepada ya, kekufuran, kemusyrikan, kebidahan dan kefasikan. Dia akan menjauh. Sebaliknya dia akan beriman, apa berdekat, bergaul dengan orang-orang yang beriman. Orang-orang yang ya, kuat agamanya, orang-orang yang amanah. Nah. Qala rahimahullahu taala aujuhul muasyarah termasuk juga ini bentuk ya pergaulan walil muasyarah aujuh ya dalam bergaul itu ada berapa bentuk falil masyahi wal atabi' ya yang pertama itu kepada al masyayikh ya orang-orang yang dituakan wal akabir dan orang-orang yang dewasa, para orang besar. Dalam hal ini para ulama. Ya. Maka dalam bergaul dengan mereka tentunya ini bil hurmah disertai dengan al hurmah wal khidmah dengan rasa hormat yakni kepada mereka. Menghormati yakni para ulama. Menghormati orang-orang yang memiliki ilmu wal khidmah dan al khidmah yakni ya memberikan yakni pelayanan kepada mereka sebatas yakni kemampuan kita ya melayani yakni kebutuhan-kebutuhan mereka sebatas yakni kemampuan kita wal qiyamu bi asghalihim dan ya mengerjakan yakni kesibukan-kesibukan mereka membantu yakni ya menyelesaikan kesibukan-kesibukan mereka. Nah, kedudukan yakni para ulama adalah merupakan kedudukan tinggi ya di tengah-tengah umat. Oleh karena itu, sebagian yakni ahlul ilmi mengatakan al-ubuwatul ilmiyah a'dhamu min al-ubuwatin nasab. <coughs> Nah, kebapaan dalam segi ilmu, nah, orang yang dituakan dari segi ilmu, itu lebih besar kedudukannya. Lebih tinggi kedudukannya daripada orang yang dituakan karena hubungan yakni hubungan nasab. Kita wajib menghormati ya orang tua kita, bapak kita, ya. Nah, tetapi lebih dari itu ya ini kita wajib untuk menghormati para ulama. Nah, karena ya kedudukan mereka ini lebih tinggi dibanding adik kedudukan seorang ayah kedudukan seorang ya adik kepala rumah tangga nah dengan apa dengan apa dengan perantara mereka kita ini bisa mengenal ilmu mengenal sunnah mengenal yakni ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala nah adapun yang orang tua ya mereka ini Ya terkadang ini hanya bisa ini memberikan ya makan dan minum kepada kita. Ya sementara para ulama ini mereka memberikan ini makanan ya rohani kepada kita. Naam. Qala rahimahullah taala walakabir bil hurr wal khidmah dan membantu mereka wal qiyam bi asghalihim dan membantu yakni kesibukan-kesibukan mereka ya melayani mereka. Tetapi kemudian jangan ya karena mentah-mentah misalnya seorang alim atau seorang ustaz memanfaatkan kedudukan tersebut, memanfaatkan ini apa? Uh, kedudukan di tengah-tengah masyarakatnya yakni seenaknya menyuruh orang ini, menyuruh orang itu untuk melakukan ini dan itu. Tidak. Ya. Bahkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika ada seorang sahabat yang ingin melepaskan uh, apa namanya? eh, sepatu beliau, ya, karena beliau ini ingin ingin berwudu, ya, yaitu Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu taala anhu. Ya, ini sebagai bentuk ya ini penghormatan seorang sahabat kepada Rasul yang mulia. Beliau ini rela untuk menundukkan badannya. Ini sahabat tadi rela untuk menundukkan badannya untuk kemudian melepaskan ini sepatu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini bentuk apa? Bentuk penghormatan kepada orang yang lebih tinggi orang yang mulia. Ya. Tetapi Rasulullah apa yang dilakukan oleh beliau? Dakhu. Ya, biarkan, jangan. Ya. Rasulullah sendiri yang ingin apa? Eh, apa namanya? melepaskannya. Ya, tetapi karena beliau ketika itu adalah musafir, maka Rasulullah mengatakan dakhu. Fa inni adkhaltuhuma tahiratain. Ya. Karena sungguhnya saya eh, apa namanya? memasukkan kedua kaki saya dalam keadaan e, sudah berwuduk sebelumnya. Lalu kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini me, apa namanya mengusapnya karena beliau ini dalam keadaan musafir, ya beliau mengusapnya. Nah, pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini yaitu Rasulullah tidak kemudian memanfaatkan yakni kesempatan tersebut untuk kemudian menyuruh untuk melepaskan apanya uh, sepatunya, ya sebagaimana sebagian orang ya menyuruh pembantunya, menyuruh budaknya untuk apa <laughs> mengerjakan itu pekerjaan ini, ya sebenarnya ini bisa dia kerjakan sendiri pekerjaan tersebut. Ya, misalnya melepaskan sepatunya. ya suruh ya dia anak buahnya atau apanya, eh pembantunya supaya sepatu saya dilepas. Nah, ini seakan-akan ini sebagai perbudakan manusia. Nah. Qala walil aqrani wal awsat Ya. Ini muasyarah, bergaul ini terhadap orang yang memiliki kedudukan di tengah-tengah masyarakat, seorang masyayikh, seorang ulama, ya. Dan akabir, orang-orang besar. <clears throat> Kemudian selanjutnya ini muasyarah lil aqran wal asad terhadap yang ini orang-orang yang setingkat atau sederajat dengan dia. Bagaimana ini bermuasyarah dengan mereka, bergaul dengan mereka bin nasihah yaitu memberikan nasihat kepada mereka. Ya, wejangan-wejangan kepada mereka. Wa badlil mawjud. Demikian pula ini badlul mawjud. Mencurahkan apa yang ada pada diri dia. Ya, kalau dia ini punya ya, punya ilmu dia yang diberikan kepada saudaranya, ya. Kalau dia punya harta dia ini bantu saudaranya dengan harta yang dia miliki. Ya. Wa badlil mawjud wal qauli indal ahkam. Ya, yaitu maksudnya memberi ini bantuan kepada saudaranya malam yakun isman selama bukan dalam rangka ini melakukan suatu dosa dan maksiat. Ya, dia dia ini membantu saudaranya melakukan hal-hal kebaikan selama dia ini mampu ya apa yang dia miliki dia berikan kepada saudaranya ya fasilitas yang dia miliki dia bantu ya saudaranya ya selama ya ini perbuatan yang dia yang akan dia lakukan ya ini adalah suatu kebaikan walil muridina wal asagir kemudian al muridina wal asagir bergaul terhadap orang orang yang berada di bawah dia dari segi umur ya anak, -anak kecil ya yaitu bil irsyad dengan memberikan yakni arahan-arahan kepada dia, petunjuk kepada dia wa ta'addud ya dan mengajarkan ini adab-adab yang mulia kepada dia wal hamlu ala ma yujibuhu ilmi dan mengarahkan dia kepada ini ilmu wa adabus sunnah dan mengajarkan kepada dia ini adab-adab yang sunnah wa ahkamul bawatin dan hukum-hukum yang berkaitan dengan hati wal hidayatu ila taqwimiha bihusnil adab dan memberi petunjuk kepada dia mengarahkan dia untuk meluruskan ya akhlaknya ya berakhlak dengan akhlak yang baik beradab dengan adab yang baik Kemudian berikutnya, ya di antara ada pada muasyar ada pada bergaul, yaitu as-saffu anil atharat. <coughs> ya, memaafkan kesalahan-kesalahan saudaranya. Nah, terkadang ini saudara kita melakukan ini ya kejahilan ke atau ini ya me, apa maksudnya menyakiti ini hati kita atau mengambil hati kita ya maka sebagai bentuk ini, ya apa arrujulah kata sebagian ulama ya keberanian dan ya kegagahan yaitu dia berani untuk memaafkan saudaranya. Berani untuk memaafkan saudaranya jika saudaranya ini minta maaf. Wa minha as safwan an atharatil ikhwan. Di antaranya kata beliau yaitu termasuk adab dalam bergaul adalah berlapang dada, ya. Memaafkan kesalahan-kesalahan saudaranya wa ta'nibihim 'alaiha dan meninggalkan ya perbuatan taknib ya yaitu tidak mau memaafkan saudaranya ya pokoknya saya tidak mau memaafkan ya sementara Allah Subhanahu wa taala ketika ini uh, kisah hadithul ifk ada seorang sahabat yang bernama Mistah ya Misbah ini adalah kerabat dekatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala yang turut serta dalam menyebarkan ya ini eh, apa tuduhan palsu terhadap Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya. Nah. Maka ketika Abu Bakar ya mengetahui bahwa juga Misto ini ya ikut serta menyebarkan gosip tersebut, ya, di mana ini orang-orang munafik menuduh bahwa Aisyah ini apa berbuat serong dengan seorang pemuda ini dari suku Ansor, dari, dari seorang sahabat. Ya, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat bersedih ya ketika itu terhadap ya ini eh, tuduhan yang ada yang tersebar di tengah-tengah ya, ini kaum muslimin. Ya, sampai-sampai ini beliau tidak mau ya ini uh, apa namanya eh, mendekati ya ini istri-istri beliau Nah, sampai dia turun uh, apa namanya uh, pembelaan Allah Subhanahu Wa Taala terhadap Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Ketika itu Abu Bakar ya tidak mau ya nih tidak apa namanya karena perbuatan misbah dia tidak apa tidak mau lagi memberikan nafkah kepada misbah ya Nah, Maka Allah Subhanahu wa taala menegur ya. Menegur yakni Abu Bakar dan juga ini sekaligus sebagai teguran kepada orang-orang beriman. Ya. Fa'fu wasfahu. Hendaknya kalian memaafkan dan asaf ya ini berlapang dada. Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum? Ya. Tidakkah kalian mencintai, menginginkan kalau Allah Subhanahu wa taala memaafkan kalian, mengampuni dosa-dosa kalian? Maka ketika turun ayat ini Abu Bakar kemudian ini memaafkan Misbah lalu kemudian memberi nafkah lagi kepada Misbah. Ya. Wa minha as wa nasaratil ikhwan wa tarku ta'nibihim 'alayha. Qala al-Fudail bin Iyad. Berkata al-Fudail bin Iyad rahimahullahu taala <clears throat> al futuwatu as safu an al ikhwan <clears throat> bahwa termasuk yakni al futuwa termasuk rojulah ciri-ciri yakni kelaki-lakian seseorang ya keberanian seseorang yaitu dia berani memaafkan ya berani memaafkan kesalahan-kesalahan saudaranya nah berani memaafkan kesalahan-kesalahan saudaranya ya fakama yajibu alal abdi al adab ma sayyidi yajibu alaihi muasyaratu ma yu'inu alaihi sebagaimana wajib seorang hamba ya beradab terhadap tuannya maka demikian pula wajib bagi dia untuk ya muasyarah bergaul dengan orang-orang yang membantu dia qala ba'dul hukama ya qala yani Wa qala Ibnu Al-Arabi berkata ini Ibnu Al-Arabi rahimahullahu taala tanasa masawi al-ikhwan yadum laka wuddahum. Hendaknya engkau tanasah melupakan yakni masawi kejelekan-kejelekan saudaramu yadum laka wuddahum maka ya kecintaan di antara kalian akan senantiasa ini ya akan senantiasa ini apa berlangsung terus menerus ya akan senantiasa ini langgeng terus menerus di antara kalian ya bukan ini sebagaimana sebagian orang ya tidak ada ini namanya kata damai tidak ada apa namanya tidak ada kata maaf ya pokoknya salah salah ya saya tidak ada ini kata maaf Nah, ini bukan namanya persaudaraan orang-orang beriman. Ya. Wa wajibun 'alal mu'min ayyujanibatul labad Baik. Kemudian selanjutnya kata beliau, maka wajib bagi seorang mukmin ayyujanibatul labad dunia untuk menjauhi tulabad dunia Para pencari dunia. Ya. Nah, maksudnya ini menghabiskan waktunya untuk dunia. Fa innahum yadullunahu ala talabiha wa man'iha. Karena mereka yakni para pencari dunia, bukan para pencari akhirat tapi para pencari dunia, ya. Nah, mereka akan mengarahkan dia untuk mencari dunia wamaniha dan menghalangi karena dunia. وذلك يبعده عن نجاته ويق ya ويقضي ويقضته anha yang demikian akan menjauhkan dia dari keselamatan dia dan wayaqdatihi anha dan dia sadar dari kesadaran dia wa yajtahidu fi isyratil khair ahli khair maka hendaknya dia ini bersungguh-sungguh dalam bergaul dengan orang-orang yang baik wa tullabil akhir dan para pencari akhirat. Walidhari qala dhunnun. Oleh karena itu berkata ini dhunnun liman asahu kepada orang yang dia wasiatkan alaika bi suhbati man taslam minhu fi zahirik. Hendaknya engkau bersahabat dengan orang-orang yang engkau bisa selamat darinya ya fi zahirik ya urusanmu yakni yang zahir ya urusan-urusan zahir zahirmu yakni bisa selamat dari orang tersebut. Wa tu'inuka bi ru'yata 'alal khair dan membantu engkau untuk melihat mana yang baik. Wa yudzakiruka maulak dan hendaknya engkau ini bersahabat dengan orang-orang yang mengingatkan engkau ini tentang akhiratmu. Ya. Nah, jangan kemudian bersahabat dengan orang-orang yang menjauhkan engkau dari dari akhiratmu. Kemudian berikutnya, termasuk itu bentuk pergaulan, yaitu muwafaqatul ikhwan. Muwafaqatul ikhwan. Berusaha untuk muafik yakni setuju dengan saudaranya. Mencari yakni jalan tengah. Jika dia ini apa? Berselisih dengan saudara dia ini mencari jalan tengahnya. Bukan kemudian yakni mencari bagaimana berpisah dengan temannya. Ya. Bagaimana ini ya menjauh dari temannya tapi dia berusaha bagaimana ini mencari jalan keluarnya ya dari permasalahan yang ada wa minna qillatul khilaf lil ikhwan termasuk ini ya adab muasyarah adab dalam bergaul yaitu mempersedikit memperkecil perselisihan di antara kita ya sesama ikhwan sesama bersaudara waluzumi muwafaqatihim dan terus menerus ya, ini bagaimana ya, ini berusaha untuk ya mencocoki saudaranya fima yubihul ilmi was syariah dalam perkara yang dibolehkan oleh ilmu dan syariat dan kemudian karena ya apa namanya karena uh, alasan dunia walaupun ya, ini bertentangan dengan apa bertentangan dengan Al-Quran maupun Sunnah pokoknya ini karena ingin mendapat dunia kita ya dukung saja. Hah? Kita dukung saja. Ya. Waluzumi muwafaqatihim dan senantiasa ini mendukung atau eh, ya mencari ini kecocokan dengan dengan mereka dalam perkara yang dibolehkan oleh ilmu dan syariat. Qala Abu Utsman berkata ya, ini Abu Utsman rahimahullahu taala muwafaqatul ikhwan khairum min minasyafaqati alaihim. Ya. Mencocoki ikhwan, mencocoki saudara-saudara kita itu lebih baik daripada asyaf asyafaqah alaihim. Daripada ini ya, bertolak belakang dengan mereka. Nah. Hal ini sebagaimana dilakukan oleh para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain sebagaimana dalam kisah ya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu ketika beliau salat ya memimpin salat berjamaah di di Mina. Ya. Ketika itu ini beliau sebagai Emirul Hajj. Beliau menyempurnakan salat di Mina. Ya, yang empat rakaat tetap empat rakaat. Nah, tidak mengkosornya. Ya, sementara sunnahnya kalau orang yang melaksanakan ibadah haji, ya, ketika ini sholat di, di Mina atau di Arafah, yaitu dikosor sholatnya, ya, dikosor sholatnya, ya. Apalagi ini seorang musafir, maka sholatnya dikosor dan dijamak. Tetapi ketika itu Asman bin Affan radhiyallahu taala menyempurnakan sholatnya empat rakaat. Ya, khususnya ini di akhir-akhir pemerintahan beliau. Ya, empat rakaat. Ya. Nah. Kemudian sebagian orang mengatakan ya ini kepada sahabatnya kenapa ya nih dia menyempurnakan salatnya sementara kan yang diharuskan adalah mengkosor salat. Ya. Maka kata seorang sahabat yaitu e, e, Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala ketika itu, ya kenapa engkau tidak protes kepada kepada Utsman? Ya. Maka kata beliau, al khilafu syar. Ya. Al khilaf syak. Sesungguhnya itu berselisih pendapat itu adalah suatu kejelekan. Bisa membawa mengantar kepada kejelekan kepada ini perpecahan. Ya. Adapun yang dilakukan oleh Utsman ketika itu yakni ada beberapa yakni ihtimal yang disebutkan oleh para ulama. Di antaranya ada yang mengatakan bahwa ya, Utsman ketika itu karena menikah dengan seseorang yang uh, berdomisili di apa? di Mekkah. Maka karena beliau ini menikah dengan seorang perempuan yang berusia di Mekah, maka beliau ini termasuk mukim. Sehingga beliau apa? Menyempurnakan sholatnya. Nah, menyempurnakan sholatnya. Ya. Dan sebagai mengatakan, ini adalah merupakan istihad dari dari beliau. Ya. Dan seorang musyrik apabila ini benar istihadnya akan dapat ya dua pahala. Kalau istihadnya salah maka akan ya cuma dapat satu pahala. Oleh karena itu, ini seorang sahabat mengatakan al-khilaf syar. Ya, ini mempersedikit perselisihan di antara kaum muslimin. Ya. Nah, kalau ini ya apa perselisihan tersebut atau ini perkara tersebut tidak sampai yakni bertentangan dengan ya dengan syariat Islam. Qala rahimahullahu taala Wa min adabil isyratil wasiyah ini adab bergaul alhamdulillah ala enam, <coughs> Yaitu memuji saudaranya. Memuji ini atas ya perbuatan baik saudaranya. Wa minha ayyahmadahum ala husni sanaihim wa illam yusaidhu bil yad. Ya. Di antara ini termasuk ya ada bergaul yaitu ya, memuji saudaranya ala husni sanaim atas perbuatan dia yang baik kepada saudaranya. Ya, misalnya si A melakukan kebaikan kepada si B, maka si B ini memuji saudaranya. Atau minimal, yani kalau dia tidak bisa membalas, membalas ini perbuatan baik saudaranya atau pemberian saudaranya, minimal dengan doa. Ya, minimal dengan doa ya mengucapkan misalnya jazakumullah khairan ya nah semoga Allah ini membalas kepadamu ini kebaikan yang banyak ya nah kemudian berikutnya tarkul hasad nah yaitu meninggalkan ya perbuatan hasad dengki perbuatan hasad ya ومنها ألا يحسدهم على ما يرى عليه من آثار نعمة الله di antara yakni akhlak atau adab yakni al-isyrah yaitu meninggalkan perbuatan hasad terhadap mereka terhadap saudara-saudaranya atas apa yang Allah berikan kepada saudaranya dari kenikmatan-kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Ya karena definisi hasad yaitu ya yaitu menginginkan kenikmatan tersebut ya hilang dari saudaranya. Jika saudaranya mendapatkan kenikmatan maka dia menginginkan ya nih, kenikmatan tersebut ya nih, hilang atau pindah kepada dia. Ini termasuk hasad. Ya misalnya seorang diberikan ya nih, apa? harta, dia menginginkan supaya harta tersebut ya ini hilang dari saudaranya. Apakah terbakar atau apa? Atau ini harta tersebut ya ini bisa berpindah kepada dia. Ini termasuk hasad juga. Ya, Bal yafrah bidzalik. Tetapi hendaknya dia bergembira dengan kenikmatan-kenikmatan yang didapatkan oleh saudaranya. Ya. Wa yahmadullah ala dzalik. Dan dia memuji Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan tersebut. Kama yahmaduhu idza kanat alai sebagaimana dia memuji Allah Subhanahu wa taala apabila kenikmatan tersebut yakni ada pada dia. Naam. Dan kemudian dia hasad terhadap saudaranya, dengki kepada saudaranya, menginginkan kenikmatan tersebut hilang dari saudaranya. Fa inna Allah taala tamma al-hasidin. Karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala membenci, mencela orang-orang yang hasad. Ya. Dengan firman-Nya am yahsuduna an-nasa ala ma atahum. Atahumullahu min fadlih. Apakah mereka ya, yaitu orang-orang Yahudi. Ya. Ayat ini berkenaan dengan orang-orang Yahudi, tapi juga berlaku bagi orang-orang beriman sebagai peringatan bagi mereka. Apakah mereka ini dengki kepada manusia? Ya, yaitu kepada Rasulullah dan para sahabatnya. Alama atahumullahu min fadlih. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan ya, memberikan yakni kepada mereka dari keutamannya. Ya. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wadda katsirun min ahli al kitab law yardunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min indi anfusihim." Ya. Naam. Orang-orang ahli kitab itu menginginkan ya kebanyakan mereka ini menginginkan ya jika seandainya ya mereka itu bisa memurtadkan kalian dari agama kalian Ya. Hasadan min indi anfusin karena mereka itu dengki. Ya. Dengki yang berasal dari jiwa-jiwa mereka dari diri, diri mereka. Jadi perbuatan hasad adalah merupakan perbuatan Yahudi. Ya. Nah, orang-orang Yahudi ini hasad terhadap orang-orang beriman, terhadap Rasulullah dan para sahabatnya. Mereka ini menginginkan kenikmatan tersebut yang hilang dari para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, menginginkan mereka ini murtad dari agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan dalam sabda beliau, "La tahasadu wa la tadabaru wa la tabaghadu." Ya. Naam. Janganlah kalian ini saling mendengki dan jangan saling dan jangan kalian ini saling membelakangi. Ya. Wa la tanajashu Demikian pula jangan ini saling tanajis Jual beli dengan sistem najis Ya, yaitu misalnya ini uh, seorang datang kepada pembeli untuk menawar barang. Kemudian ada yang ini pembeli lain juga ingin menawar. Ya. Nah, tetapi tujuannya bukan untuk membeli barang tersebut, cuma untuk menguntungkan si si apa namanya si penjual. Ya, Misalnya si A, si Fulan ini, si A tadi datang menawar dengan harga 10 ribu. Kemudian dia datang menawar dengan harga 20 ribu. Ya. Supaya apa? Ya, supaya ini pembeli menaikkan harganya lagi. Naik-naik. Ya, menjadi yang 30 ribu akhirnya. Ya, siapa yang untung yaitu? Penjualnya. Nah, ini si penawar tadi datang bukan untuk membeli, tapi cuma untuk menguntungkan. Ya, ini ada kerjasama dengan apa? Penjual. Rasulullah mengatakan, wala tanajashu. Wala yabi ba'dukum ala yabi ba'd. Dan jangan pula salah, salah seorang di antara kalian yabi ba'dukum ala yabi ba'd. Ya. enam Me, apa, me, menjual ya, menjual kepada saudaranya ya. Sementara ini saudaranya telah melakukan transaksi dengan orang lain. Ya. Misalnya si A datang membeli barang kepada si B. Nah, dengan harga ini 10 ribu. Kemudian datang ini si C menawarkan kepada si A, eh, barang saya ini lebih murah, beli barang saya. Nah, ini akan menimbulkan apa? Permusuhan antara ya. Nah, sesama ini bersaudara sama orang-orang beriman. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wala yabi ba'dukum ala ba'd." Nah. Wa qala alaihi salam, "Kada al-hasad Baik. Hadis nah, ya, ini yani ada kelemahannya. Kadal hasad ayyaglibal qadar. Ya. Hampir-hampir yani hasad itu mengalahkan takdir. Tapi hadisnya ini lemah, ya. Hadisnya ini awal hadisnya kadal fakru ayakuna kufran. Ya, kemudian kadal hasad ayaglibal qadar. Ini hadis yang ma'ruf atau sering kita dengarkan. Hampir-hampir kefakiran itu ayakuna kufran. Mengantar kepada kufuran. Ya, kadal fakur ayakuna kufran. Ya. Nah, ini hadis yang ma'ruf atau yang biasa dibawakan oleh para penceramah. Kadal fakur ayakuna kufran. Kadang kekufuran eh, ke kemiskinan itu bisa menyebabkan orang kafir. Nah, tidak semua. Ya, ada orang yang miskin, orang miskin yang bersabar, dia malah ya semakin bertambah ya nih keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala rahimahullah taala kemudian berikutnya termasuk adabul muasyarah adabul muwajahati bima yakrah. <coughs> Naam. Adabul muwajah ya. Wa minha alla yuwajihum bima yakrahun. Ya. Tidak di antaranya dia ada bergaul ya. Tidak menghadapi saudaranya dengan perkara-perkara yang dia benci. Ya dengan perkara-perkara yang dia benci. Ya. Nah, ketika ini bertemu dengan temannya, misalnya temannya tidak suka ya ucapan-ucapan ini. Ya. Kemudian dia ini mengeluarkan ucapan-ucapan tersebut di hadapan dia. Ya, maka ini termasuk ya ini perkara yang bisa menimbulkan ya ini persisian di antara orang yang bersaudara. Kalau rahimahullahu taala mulazamatul haya. Ya, termasuk yang ini ada boleh ini senantiasa menjaga rasa malu. Nah, ya, ini punya rasa malu terhadap temannya. Wa minha mulazamatul haya fi kulli hal. Di antara adab yang ini bergaul yaitu mulazamatul haya, menjaga rasa malu dalam setiap ya dalam setiap perkara. Ya, dalam setiap perkara ya kita hendak jadi menjaga ini ya rasa malu kita ya liqaulihi alaihi salatu wassalam sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam al imanu bid'un wa sab'una aw sittuna baban keimanan itu ada 70 atau 60 pintu, 60 bab, 60 jenis. Afdaluha syahadatu an la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha anit tariq dan keimanan yang paling utama adalah bersaksi ya bahwasanya tidak ada sembahan yang hak disembah kecuali Allah wa adnaha dan tingkatan keimanan yang paling rendah adalah imatatul adha anit tariq menyingkirkan gangguan atau duri dari jalan. Nah, jadi termasuk ini bagian dari kemana termasuk amal saleh atau amal kebaikan yaitu menghindarkan duri dari jalan. Ya. Kalau ada gangguan-gangguan di jalan ini kita hindarkan. Ya, termasuk ini juga ya, kata atau keterangan dari sebagian ulama termasuk ini parkir di sembarang tempat. Nah, parkir di sembarang tempat ini kan mengganggu. Ya. Nah, Misalnya parkir di tengah jalan. Ya, di tengah jalan. Ini mengganggu ada orang-orang yang lewat. Ya, membuat macet. Ya. Maka termasuk ini bentuk gimana? ini menyingkirkan ya ini mobil tersebut. Ya. Nah, itu kalau dia mampu misalnya memanggil dengan cara memanggil supirnya supaya dipinggirkan ya ini mobil tersebut, diparkir ini pada tempatnya. Baik. Wal haya'u kemudian kata Rasulullah wal haya'u syu'batun minal iman. Ya, rasa malu itu termasuk bagian dari keimanan. Nah. Ya. Malu yakni berbuat dosa. Malu yakni ya melakukan ya, perkara-perkara yang menjatuhkan yakni martabat dia. Ini termasuk bagian dari keimanan. Ya, oleh karena itu kalau orang sudah tidak punya malu, ya, tidak punya rasa malu, maka dia akan seenaknya melakukan ini perkara-perkara maksiat, perkara dosa. Ya Rasulullah Shallallahu mengatakan, dalam lam tastahi fasna ma Kalau engkau tidak punya merasa malu lagi, maka lakukan sesuai dengan kehendakmu. Ini adalah merupakan tahdid ancaman kepada orang yang tidak punya rasa malu. Ya, bukan kemudian ini dibolehkan melakukan seenaknya saja, tidak tapi merupakan apa ancaman teguran kepada orang yang tidak punya rasa malu. Ya. Jadi al haya syubatun minal iman. Seorang yang punya rasa malu dia akan ya apa namanya? merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala ketika yang mau berbuat dosa, mau melakukan ini dan itu. Ya, karena dia ini punya rasa malu. Ya. Dalam hadis yang lain ini al haya la ya'ti illa bi khair. Rasulullah mengatakan Rasa malu itu tidaklah mendatangkan kecuali kebaikan. Ya. enam. rasa malu tidaklah mendatangkan kecuali kebaikan. Kenapa? Karena bisa ya nih menahan seorang me, apa namanya me, ya menjauhkan seorang dari perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat. Ya, lain hanya dengan orang yang tidak punya rasa malu. Ya, lebih-lebih ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Waliyadu billah. Qala rajulun Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi saw ini pernah berkata kepada seorang, ya, apa seorang ber, eh, pernah berkata kepada Nabi saw, aus ini, ya, berilah kepadaku wasiat wahai Rasulullah, kala istahi min Allah azza wa jalla, kama tashtahi rojulan min salhi kaumik, ya, baik. Rasulullah ini berwasiat kepada orang tadi, hendaknya engkau merasa malu terhadap Allah Subhanahu wa taala sebagaimana engkau merasa malu ini kepada seseorang min salihi ya Enam. <coughs> <coughs> Baik. Hendaknya kau berasa malu terhadap orang yang kama tastahyi rajulan min salihi qaumi. Sebagaimana kau ini merasa malu terhadap seorang dari orang-orang saleh dari kaummu. Baik. Jadi hendaknya kau merasa malu terhadap Allah sebagaimana kau yakni merasa malu terhadap seseorang ya apabila ini berbuat kejelekan engkau merasa malu ini terhadap orang-orang saleh yang ada di tengah-tengah kaum. Baik, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bazzar dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. <clears throat> Wa qala al-haya'u min al-iman wal iman fil jannah wal bada'u min al-jafa' wal jafa'u fil nar. Bahwasanya al-haya' ya Rasa malu itu termasuk bagian dari keimanan. Ya. Demikian pula ini keimanan itu di dalam surga. Ya, termasuk ini amalan ahli surga. Wal bada ya, sementara ini bada minal jafa ya. Bada ini Eh, perbuatan apa? Tidak tahu diri, ya. Minal jafa termasuk ini al jafa, ya. Sikap yang ini keras pada diri seorang, ya. Al bada ini tidak punya rasa malu, termasuk ini sikap keras yang ada pada diri seorang. Wal jafa binar, ya. Dan al jafa, ya, sikap keras, ya. Nah, kalau istilah kita ini keras kepala, ya itu termasuk ini finnar, termasuk ini amalan ya ahli neraka finnar ya. Hadis ini diriwayatkan oleh alimat tobroni Tabrani dan sanadnya hasan. Ya. Jadi al-haya ini minal iman. Ya, rasa malu itu adalah sebagian dari keimanan dan sebaliknya orang yang tidak punya rasa malu atau al-bada ya kata Rasulullah saw ya minal jafa termasuk yang keras kepala yang ada pada diri seorang sementara yang perbuatan keras kepala itu ya adalah amalan yang penghuni neraka waliyadzubillah Qala rahimahullahu taala Termasuk yakni minal apa? Adabul isyrah al-muru'atu wal mahabbah. Ya. Wa minal mu'asyarah sidqul muru'ah وصف وصفاء المحبة فإنهما لا تتم إلا بهما termasuk ini ada bergaul adalah sidqul muruah jujur dalam hal ini menjaga muruah ya menjaga wibawa, wasafail mahabbah dan ya safa ya ini e, memurnikan ya ini kecintaan kepada saudaranya. Ya. Termasuk ini adab al isra itu, ya e, apa betul-betul ini cinta kepada saudaranya dengan cinta yang murni. Ya, bukan kemudian ya ini karena ingin mendapatkan sesuatu. Ya. Qala izharul farah wal bashasah. Termasuk ini adab al-isra yaitu wa minha basyasatul wajh. Ya. Menampakkan di wajah yang berseri-seri di hadapan saudaranya. Walutfil lisan dan memiliki yani lisan yang lembut ya berbicara dengan bicara yang lembut wasiatul qalbi dan lapang dada. Nah, lapang dada ini terhadap saudaranya. Wabas tuliat dan me, apa, memberikan atau menghamparkan apa yang ada di tangannya, ya, yaitu dalam membantu saudaranya. Tidak kemudian ini bersikap kikir terhadap saudaranya. Wakad ghaib dan menahan amarah, ya, menahan amarah, ya, wa tarkil kiber dan meninggalkan yani al kiber sikap takabur terhadap saudaranya nah menyombongkan diri apakah dalam bentuk perkataan ya atau ke dalam bentuk perbuatan ya nah ini termasuk ini akhlak yang tercelah menyembuhkan diri di hadapan saudaranya dalam bentuk perkataan ya ucapan-ucapan ya maupun dalam bentuk ya di perbuatan ya <clears throat> dan termasuk takabur sikap takabur juga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al kibar yakni batarul haq ya wa ghamtun nas termasuk yang sombong ya sikap yang kesombongan yang ada pada seorang adalah batarul haq menolak kebenaran ya menolak ini kebenaran karena kebenaran itu datangnya dari urusannya orang yang lebih rendah dari dia ya nah padahal ini sudah jelas-jelas di hadapan dia bahwa itu adalah suatu kebenaran wa tunas nas termasuk al-kibr ala ghamtun nas merendahkan meremehkan ini orang lain termasuk kibar adalah meremehkan saudaranya merendahkan saudaranya wa mulazamatil hurmah Kemudian juga termasuk yang ada belum asyara itu mulazamatul hurmah. Menjaga ini kehormatan saudaranya. Wa izharul farah bima ruziqa min wa ukhuwatihi. Dan menampakkan yakni rasa senang. Ya. Menampakkan yakni rasa senang bima ruziqa dari apa yang diberikan dari Aisyratin karena ini bergaul dengan mereka dan bersaudara dengan mereka. Ya, ini menampakkan ya wajah yang berseri-seri ketika bertemu dengan saudaranya, berjumpa dengan saudaranya, ya, menampakkan rasa suka terhadap saudaranya. Qala rahimahullah taala wa minha alla yashaba illa aliman. Nah, termasuk ini ada bergaul alla yashaba Hendaknya dia jangan bersahabat kecuali dengan seorang yang alim, seorang yang memiliki ilmu. Au akilan fakihan haliman. Atau seorang yang akil, yakni berakal. Ya. Au fakihan atau yakni seorang yang fakih. Ya. Haliman dan seorang yang bijak. Ya. Karena seorang alim akan menunjuki dia kepada ilmu, pada sunnah. Ya. Seorang yang akil dia akan apa memperlakukan saya dengan yakni yang sewajarnya yang seharusnya ya dan seorang yang fakir dia akan ya me, apa namanya menunjuki dia kepada yang di ya amalan-amalan syar'i syari yang dituntunkan dan orang yang bijak dia akan yang akan memberikan yang di apa namanya solusi atau ya, jalan keluar jika saja dia menghadapi ini suatu masalah. Qala Dunnun rahmatullahi alaih Berkata ini seorang ulama ini yang bernama Yazid Nun rahmatullah alaih, "Ma khala Allah ala abdin min abidihi khil'atan ahsana min al-aql." Tidaklah Allah Subhanahu wa taala mencabut dari seorang hamba dari hambanya ahsan ya yang lebih bagus daripada ini akal ya artinya akal seorang itu sangat bermanfaat wala qaladatan kiladatan ajbal minal ilmi wala qalladahu kiladah dan tidak pula Allah ini mengalungi seseorang hamba seorang hamba dengan suatu kalung yang lebih indah daripada kalung ilmu wala zinatan bi zinatin afdalu minal hilm dan tidak pula Allah ini menghiasi seorang dengan perhiasan yang lebih afdal daripada ini sikap bijak al-hilm Wa kamalu dzalika at Dan kesempurnaan semua itu adalah yaitu ketakwaan yang ada pada diri seorang hamba. Ya. Naam. Waliza sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, "Walibasu taqwa dzalika khair." Pakaian takwa adalah dzalika khair adalah sesuatu yang paling baik. Waqala alaihi salatu wassalam dan berkata ini Nabiullah sallallahu alaihi wasallam min sa'adatil mar'i ayyakuna ikhwanuhu salihin. Termasuk yakni kebahagiaan seorang hamba yaitu ayyakuna ikhwanuhu ya saudara-saudaranya adalah orang-orang yang saleh, teman-temannya adalah orang-orang yang saleh. Nah, ini termasuk yakni kebahagiaan seorang hamba ya teman-temannya teman-teman bergaulnya adalah orang-orang yang baik semuanya, orang-orang yang saleh. Ya. Dan nah, hadis ini diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib secara marfu dan secara maquf. Ya, dan dirajahkan oleh Al-Imam Al-Iraqi bahwasanya maquf, derajat dalam maquf itu hanya sampai kepada uh, Ali bin Abi Thalib. Jadi perkataannya Ali bin Abi Thalib. Wa minha salamatu qalbihi lil ikhwan. Di antara ada bergaul adalah salamatu qalbihi lil ikhwan. Hatinya ini selamat. Tidak ada ini kedengkian, tidak ada ya kecemburuan ini terhadap saudara-saudaranya. Wan nasihatu lahum dan menasihati mereka, memberi nasihat kepada mereka. Wa qabuliha minhum dan menerima nasihat. Bukan hanya ini mau menasihati saudara-saudaranya, tapi juga ini menerima nasihat apabila diberi nasihat. Ya. Nah, liqaulih ta'ala sebagaimana firman Allah taala ya illa man atallaha biqalbin salim ya nah di antara ciri-ciri orang yang beriman itu man atallaha biqalbin salim kata Allah yaitu kecuali bagi orang-orang yang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang selamat Ya, sebagian ulama menafsirkan ya hati Islam itu selamat dari kesyirikan. Ya. Dan sebagian lagi menafsirkan secara umum, selamat dari ya perkara-perkara yang merusak ya di hati seorang. Qala rahimahullahu taala <clears throat> Wa qala as rahimahullahu taala dan berkata ini as rahimahullahu taala Min ajalli akhlaqil abrar salamatus sadr lil ikhwan wan nasihati lahum. Termasuk yakni akhlak yang paling mulia yang dimiliki oleh orang-orang abrar, orang-orang yang baik, salamatus sadr lil ikhwan. Hatinya ini bersih, hatinya selamat terhadap saudara-saudaranya. Tidak ada ini ya, hati apa yang rusak, hati yang dengki terhadap saudara-saudaranya. Wan nasihatu dan menasihati mereka, memberikan nasihat sesuai dengan kemampuannya. Wa minha alla ya'idahum wa yukhalifau. Termasuk ada bergaul juga yaitu tidak berjanji kepada mereka kemudian menyelisih janji kepada mereka. Ya, jadi tidak khianat. Ya. Nah, tidak khianat kepada mereka fa innahu nifakun karena perbuatan khianat menyelisih janji itu adalah termasuk bentuk yakni kemunafikan salah satu yakni ciri munafik yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabda beliau alamatul munafik salatun tiga ciri kemunafikan yang ada pada seorang yaitu tiga perkara idza haddatsa kadzaba Apabila dia berbicara, maka dia berdusta. Nah, jadi omongannya omongan dusta. Ya, setiap pembicara adalah pembicaraan yang dusta. Wa idza wa'ada akhlafa. Dan apabila dia berjanji maka dia menyelisih janji, ingkar janji. Wa idza tumina khana. Dan apabila diberi amanah maka dia khianat. Nah, dia mengkhianati yakni amanah. Jadi termasuk yang diadab dalam bergaul yaitu ya menepati janji. Ya, menepati janji, tepat janji. Ya, tidak kemudian ini mengingkari janjinya. Wa qala Tsauri rahimahullah taala berkata yang Al-Imam Tsauri rahimahullah taala, "La tu'id akhaka wa tukhlifa al mahabbatu bugdoh bugdotan. Janganlah engkau men, apa berjanji kepada saudaranya saudaramu kemudian engkau mengingkari ya mengingkari janji sehingga taudul mahabbah ya bisa jadi ini rasa cinta itu berubah menjadi rasa benci ya hari ini yani karena dia senang kepada saudaranya tapi karena ingkar janji akhirnya keesokan harinya ini benci terhadap saudaranya karena ini Eh, diingkari janjinya. Wa ansyadu dan mereka ini para ulama me, ya me, apa, menyebutkan ya ini apa bait syair ya syair ya waida akhlif fi wa'dihi mal khulfu min sirati ahli al-wafa ما كان ما أظهرت من ودنا إلا سراجا لاها ثم انطفى wahai wa'id, wahai yang berjanji, ya. Akhlafa fi wa'dihi, kemudian dia menyelisih janjinya. Tidaklah menyelisih janji itu min sirati ahli wafah. Termasuk ini sirah atau ciri khasnya orang yang menepati janji. Maka nama adhartah. Apa yang kau tampakkan min wuddina. Dari kecintaan kepada kami. Illa sirajan. Melainkan itu sebagai pelita. Laha summan tafah yang bisa bersinar kemudian ya ini padam sinarnya. Kenapa? Karena mengingkari janji. Qala rahimahullah taala suhbatul wakur. Termasuk adab muasyarah yaitu suhbatul wakur. Bersahabat dengan orang-orang yang mulia itu bersahabat dengan seorang alim atau seorang mudarris. Wa minha suhbatu man yustahya minhu liyazjurahu dhalika anil mukhalafat. Di antara adab muasyarah bergaul yaitu bersahabat dengan orang-orang yang yustahya minhu. Ya, ada perasaan malu terhadap dia. Ya. Liyazjurahu dzalika minal mukhalafat. Supaya ini bisa mencegah dia dari al mukhalafat dari perbuatan-perbuatan yang menyelisih syariat. Ya. Qala Aliun radhiyallahu taala anhu berkata ini Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ahyul haya'a bimujalasi man yustahya minhu. Hendaknya kalian menghidupkan yakni al-haya. Ya, perasaan malu itu dengan mujalasa, dengan duduk bermajelis dengan orang-orang yang yustahya minhu. Orang-orang yang ya yang disegani, orang-orang yang ini ketika kita ini berada di hadapan yang merasa malu untuk melakukan hal-hal yang menyelisih syariat. Ya. Wa qala Ahmad bin Hanbal demikian pula Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan ma awqani fi baliyatin illa suhbatu man la ahtashimuhu. Tidaklah aku terjerumus dalam suatu malapetaka ya, melainkan karena bersahabat dengan orang yang saya tidak merasa segan dengan dengan dia. Ya, kata beliau ini pengakuan dari beliau. Saya ini jatuh dalam malapetaka karena bersahabat, karena berteman dengan orang yang saya tidak ya, ini merasa segan terhadap beliau. Ya. Nah, sebaliknya kalau kita ini berteman dengan orang-orang yang ya punya ilmu orang-orang yang ya dituakan maka dia akan mencegah kita dari perbuatan-perbuatan yang menyelisih syariat. Qala rahimahullah taala wa minha yura'i fi suhbati ikhwanihi salahihim la muradahum. <clears throat> Nah, di antaranya ya, dalam bergaul yaitu dia hendaknya yura'i ya, Hendaknya dia menjaga dalam persahabatan dia dengan saudara-saudaranya salahahum yaitu menjaga ya kesolehan mereka ya na'am la muradahum bukan karena ada maksud atau karena ada tujuan ya bergaul atau bersahabat dengan seseorang ya jadi bergaul ya ini karena betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala karena kesolehan yakni temannya Ya, bukan karena temannya misalnya banyak uangnya, ya, atau hartanya atau jabatannya. Nah, kalau sudah habis hartanya, sudah habis jabatannya, ini sudah tidak dijadikan teman lagi. Nah, jadi hendaknya ini ikhlas dalam berteman, ya, ikhlas dalam bersahabat, ya. Wadalalatu ala rushdihim la ala ma yuhibbunah. Dan dalam bersahabat juga ini menunjuki temannya ya mengarahkan temannya ini kepada ya kepada yang terbaik ya enam, la ala yuhibbuna bukan ya nih sesuai dengan apa yang dia inginkan apa yang dia ya senangi ya enam, karena temannya ini suka ini berbuat ya, berbuat yang perbuatan-perbuatan yang melanggar syariat ya maka diberikan misalnya fasilitas ya diberikan yakni bantuan ya nah ini bukan teman yang baik tetapi ini teman yang menghancurkan ya ini temannya Qala Abu Salih Al-Mizzi rahimahullah taala <coughs> ya perkataan ya ini Abu Salih Al-Mizzi rahimahullah taala Al-mu'minu may yu'ashiruka bil ma'ruf ya seorang mukmin itu adalah ya teman yakni mukmin dia akan bergaul denganmu dengan ma'ruf yang mengarahkan kepada ini kebaikan-kebaikan ya wa yadulluka ala salahi ini wa dunyak dan menunjuki engkau kepada salahi ini kebaikan agamamu dan duniamu ya bukan hanya dunia bukan hanya akhirat saja juga tetapi dalam perkara-perkara dunia dia akan mengarahkan kepada yang lebih baik Wal munafik sementara seorang munafik ya. Naam. Seorang munafik dia menampakkan ini baik di hadapan temannya tapi dia menyembunyikan yang ini sesuatu. Ya. Naam, ingin yang ini menghancurkan temannya. Wal munafik may yu'ashiruka bil ya ma bil mama madah ya. Naam. Sementara orang munafik itu orang yang bergaul denganmu ya bil mamada bil mamada ya bergaul untuk apa ya untuk memalingkan engkau dari kebaikan ya bukan yang ini kepada kebaikan tapi memalingkan engkau dari kebaikan bukan yang ini kepada kebaikan tapi memalingkan engkau dari kebaikan wa dulu ala ma tashtahi dan menunjuki engkau kepada apa yang dia inginkan ya Nah, kalau dia menginginkan kejelekan dari saudaranya, dia akan mengarahkan kau ini kepada kejelekan. Wal maksumu man farraqa bainal ini Kata beliau, dan orang yang terjaga, orang yang selamat itu adalah orang yang farraqah. Orang yang bisa ini memilih apa memilah ini di antara keduanya. Nah, mana yang apa namanya? Eh, baik bagi dia tentunya dia akan memilih anis ya, berteman dengan orang yang beriman. Nah, karena dia akan diarahkan oleh saudaranya ini untuk melakukan kebaikan, ya. Wa minha alla tu'di mu'minan. Nah, termasuk yakni akhlak atau adab bergaul ya alla tu'zi mu'minan. Ya. Jangan engkau ini mengganggu seorang mukmin ya mengganggu saudaranya. Wala tujahil jahilan. Demikian pula jangan kau tujahil, menjahili orang jahil. Ya. Karena dilihat yang ini orangnya lugu, orangnya dungu, ya akhirnya dijahili, dibodoh-bodohi. Ya. Ini bukan akhlak yang yang baik. Nah, sudah tahu ya eh, saudaranya ini orang yang lugu, orang dari desa misalnya, dibodoh-bodohi ya. Nah. Ditipu lagi ya. Liqali alaihi salatu wassalam berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam Inna Allah yakrahu adal mu'min. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membenci ya, adal mu'min. Ya. Ya. Mengganggu orang yang beriman. Ya. Sesungguhnya ini Allah membenci orang yang suka mengganggu ya ini orang-orang beriman. Ya. Mengganggu ini saudaranya. Apakah dalam bentuk perkataan maupun dalam bentuk perbuatan. Wa qala Rabi bin eh, Khaitam berkata ini Rabi bin Khaitam rahimahullah taala, "An-nasu rajulan." bahwasanya orang manusia itu ada dua ada dua jenis ya mu'minun fala tu'zihi wa jahilun fala tujahilhu ya yang pertama dia ini mukmin ya orang yang beriman maka jangan kau mengganggunya ya ya termasuk ini perbuatan yang haram sebagaimana dalam hadis tadi innallaha yakrah Allah membenci orang yang mengganggu yakni orang yang beriman. Ya. Wajahilun fala tujahil. Dan manusia itu boleh jadi dia adalah seorang yang jahil. Fala tujahilhu, maka kemudian jangan kau yakni ya membodoh-bodohi. Naam. Jadi ucapan adalah ucapan yang bagus ya, yang hikmah. Ya. قال رحمه الله wa minha مطالبة الإخوان بحسن isyrati حسب ما yu'ashiruhum به. Di antara adab bergaul yaitu meminta kepada saudara-saudaranya untuk ya mempergauli dia dengan baik sesuai dengan yakni perbuatan dia kepada ya saudara-saudaranya. Jangan kemudian menuntut yakni orang lain berbuat baik kepada kita, kemudian kita sendiri tidak berbuat baik yakni kepada saudara-saudara kita. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, لا يؤمن عبد حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. Ya, tidaklah seorang yang ini beriman sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Ya. Kalau dia ini menginginkan saudaranya membantu, membantu dia, ya. Maka jangan selesai ini membantu saudaranya. Karena tidak mungkin ya ini orang lain yang membantu kita kalau kita tidak pernah ini membantu kepada saudara-saudara kita. Atau tidak mungkin kita ya ini uh, saudara kita ini memberi hadiah ke kepada kita sementara kita tidak pernah ini menghadiahkan kepada saudara kita. Ini contoh kecil. Ya, Jangan berharap ya ini mau diberi saudaranya sementara kita tidak pernah ini memberi saudara-saudara kita. Ya. Qala rahimahullah taala qala al-Hakim <clears throat> berkata ini al-Hakim rahimahullah taala saffatul isyra lil khalq ridaka anhum bimithli ma tu'ashiruhum bihi. <clears throat> Nah, termasuk ini kemurnian dalam bergaul terhadap makhluk ya ada ridha ka anhum engkau ini ridho terhadap mereka seperti ma ashirum bihi. Seperti ini ma ashirum Seperti ini engkau mempergauli mereka dengan dengan baik. Ya, kalau kali, kalau engkau ini uh, menginginkan ya ini ya, pergaulan baik terhadap apa terhadap dirimu, ya, dari mereka, maka hendaknya engkau berbuat baik juga ini terhadap mereka. Wa qala Abu Bakar min Ayyash rahimahullah taala, "Utlubul fadl bil afdal minka." fa inna as-saniyata ilaika kas-saniyati minka. Nah, hendaknya engkau mencari keutamaan bil isdal minka dengan keutamaan yang berasal darimu. Artinya jangan engkau yakni berharap ya kebaikan dari orang lain sementara engkau juga engkau tidak pernah ini berbuat kepada ya saudaramu. Fa inna as-saniya ilaika kas-saniyati minka. Karena sungguhnya perbuatan terhadapmu itu sama dengan perbuatan engkau ini terhadap mereka. Ya. Naam. Qala rahimahullah taala wa minha qaul Umar bin Khattab di antaranya termasuk ini ada beli yaitu apa yang dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu Salatun yusaffina laka wudda akhik. Tiga perkara yang memurnikan yakni kecintaan ya, kecintaan yakni kepadamu, ya kecintaan saudaramu kepadamu antusallim alaihi idza lakita. Jadi ada tiga perkara yang bisa ini mendatangkan apa? Kecintaan saudaramu kepadamu yaitu engkau mengucapkan salam kepadanya idza lakita apabila bertemu dengannya. Wa tuwassilahu fil majlis dan melapangkan bagi dia ini ketika di dalam majlis. berlapang-lapang dalam dalam majlis wa tad'u dan engkau ini mendoakan dia bi ahabbi asma'i apa wa tad'uhu bi ahabbi dan engkau memanggil dia dengan nama yang paling dia sukai. Nah, memanggil dia dengan nama yang paling sukai. Jangan kemudian memanggil dia dengan julukan-julukan yang jelek. Ya. Nah, ini bisa mendatangkan ini apa kecintaan di antara sesama ini bersaudara. Baik. Baik, kita cukupkan sampai di sini dulu. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.